بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الأنوار مطايا القلوب والأسرار فبها يصيد العبد إلى الملك الغفار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له النافع والضار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار سيدنا مولانا محمد خير الأخيار وعلى آله وأصحابه وذريته الأطهار أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini telah mengumpulkan kita di majelis di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu salisatu wal khamsun min al-hikamil ataiyah qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah. Hikmah yang ke-53 dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al anwaru matayal qulub wal asrar. Yang artinya bermula cahaya-cahaya adalah tunggangan hati dan hati yang paling dalam. Ini hikmah yang ke-53 merupakan penjelasan lebih lanjut daripada hikmah yang sebelumnya. Telah disebutkan pada hikmah yang sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada seseorang itu cahaya yang disebut dengan Nurul Bidayah Allah mendatangkan kepada seseorang lagi cahaya yang disebut dengan Nurul Wasatiyah dan Allah mendatangkan kepada hambanya lagi Nurun Nihayah di dalam hikmah yang ke-53 ini beliau mengumpamakan, mentamsilkan bahwa cahaya-cahaya yang tersebut itu laksana tunggangan kendaraan kendaraan kita menuju kepada satu tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala Nurul Bidayah matiyatul abdi minal ma'siyati ila taubah wa minal ghaflati ila yaqazah wa minal idbar ila iqbal Nurul bidayah cahaya pertama itu adalah tunggangan seorang hamba. Matiyah itu dabbatun turkab arti matiyah itu adalah binatang yang ditunggangi seperti kuda itu bisa disebut matiyah unta himar bagal tunggangan binatang yang bisa dijadikan tunggangan itu disebut matiyah ibarat sekarang ini kendaraan nah kendaraan jadi Nurul Bidayah, cahaya yang pertama yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kendaraan kita. Nah, kendaraan kita dari maksiat kepada tobat. Dari kelalaian kepada jaga. Daripada membelakangi Allah kepada menghadap Allah. Nah, nurul bidayah itulah kendaraan kita. Kalau kita hendak menyeberang dari maksiat menuju tobat, itu kendaraannya adalah nurul bidayah itu. Yang selama ini kita selalu lupa kepada Allah, lalu kita ingin supaya ingat selalu jaga kendaraannya itu adalah Nurul Bidayah yang selama ini kita membelakangi Allah kalau kita ingin menghadap Allah kendaraannya itu disebut Nurul Bidayah tadi nah para muhibbin rahimakumullah <clears throat> Nurul Wasatiyah matiyatul abdi minal istighal bil khalqi ilal istighal bil haq wa minal i'timad 'alal amal ilal i'timad 'ala Allah taala Kemudian yang kedua nurul wasatiyah cahaya yang disebut dengan wasatiyah itu adalah kendaraan seorang hamba dari kesibukannya dengan makhluk menuju kepada kesibukan dengan Tuhan. Nah, kita ini setiap hari sibuknya dengan apa? Kita nih saben hari, setiap hari sibuknya lawan dengan apa? Nah, kesibukan kita ini itu tuh mau urus apa? mulai bangun guring sampai malam guring kesibukan kita itu nang apa apa yang kita urus sibuk nah apabila kita sibuknya itu mau urus diri sendiri mau urusi usaha mau urusi hal-hal lain misalnya mengurusi pekerjaan sehingga kita sibuk dengan makhluk. Nah, apabila kita hendak berpindah menuju sibuk dengan Tuhan, kendaraannya itu nurul wasatiyah itu. Nurul wasatiyah. Ada sebagian manusia yang sibuknya dengan ibadah ada sebagian manusia yang sibuk dengan ibadah. Nya jam ini membaca Yasin. Karena jam saano sembahyang duha. Karena habis anu menuntut ilmu. Karena juhur ke masjid. Karena habis juhur istirahat. Imba asar kena belajaran menuntut ilmu. Habis maghrib, nah ini orang yang hari-harinya sibuk dengan al-haq, sibuk dengan Tuhan. Nah ini yang kita tuju, ini yang kita cari. Dan ini salah satu yang dipertanyakan Allah di akhirat kepada kita. Ujar Tuhan, wahai pulan bin pulan, ikam ini ku beri umur 65 tahun, kemana banyak habisnya? Nah, satu persatu akan ditanya oleh Allah. Ikam ku beri umur 65 tahun, kemana banyak sibuknya. Nah, apabila kita banyak sibuk dengan urusan-urusan yang kada kita bawa mati, nah kita akan kesusahan. Kita akan kesusahan karena kita sibuk dengan yang akan kita tinggalkan. Mestinya kita ini sibuk dengan hal-hal yang berguna untuk hari esok. Bukan kita sibuk dengan yang kita tinggalkan. Nah, apabila kita ini sudah penuh waktu kita, kesibukan kita ini dengan ibadah, dengan amal salih, maka itu namanya al-istighal bil haq. Nah, sibuk dengan benar. Dan itu satu tujuan yang mulia yang kita capai kepadanya dengan kendaraan disebut nurul wasatiyah itu. Minal i'timad alal amal ilal i'timad Allah ta'ala. Selama ini kita berpegang atas amal kita. Kita selalu mengandalkan amal ibadah kita. Seolah-olah kita ini dengan membaca ini kita selamat. Nah, seolah-olah dengan kita mengamalkan ini kita jadi ini nah kita mengandalkan amalan nah itu mesti ditinggalkan jangan mengandalkan amalan itu apa yang diandalkan yang kita andalkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala artinya apa bahwa kita beramal ini dengan anugerah Allah anugerahnya itu yang kita andalkan anugerah Allahnya itu itu yang mahal bukan amal kita. Amal kita ini banyak rusaknya. Amal kita ini banyak kada husuknya, Amal kita ini banyak kada baiknya. Tapi kalau anugerah Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa beramal, anugerah itu yang mahal. Nah, anugerah itu yang kita banggakan. Anugerah itu yang kita pegang, jangan amalnya. Apabila kita sudah bisa berpegang kepada Allah, nah satu tujuan yang sangat bagus, yang mulia yang kita capai ke, kepadanya dengan kendaraan disebut Nurul Wasatiyah itu. Ini hanya pengarang ini beliau mencontohkan apa yang beliau jelaskan pada hikmah yang ke-52. Nurun nihayah matiyatul abdi min ru'yati nafsih ila ru'yati rabbih min hubbil akwan ila hubbil mukawin nurun nihaya cahaya yang akhir ini adalah kendaraan seorang hamba daripada melihat dirinya sendiri kepada melihat Tuhannya daripada mencintai makhluk kepada mencintai yang menciptakan makhluk itu nah, selama ini kita melihat diri kita diri kita pada ingat bahwa diri kita ini pertama diadakan Allah, yang kedua diri kita ini kadangkala lepas daripada pemeliharaan dan pertolongan Allah. Nah, bila kita selalu merasakan bahwa kita ini diciptakan Allah, kita ini ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, itu ngarannya kita melihat Allah ngarannya kadang melihat diri kita lagi. Nah, itu sesuatu yang mulia yang dicapai dengan kendaraan namanya nurun nihayah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad Ibnu Athaillah beliau mencontohkan cahaya-cahaya tadi dengan tunggangan kendaraan kendaraan itu tunggangan itu kada mau datang surangannya kepada kita bangun guring di Garanjang ada sepeda motor mau lah ada nah, kadang mau Nah kendaraan beliau mencontohkan itu. Cahaya itu kendaraan kita menuju kepada kebaikan. Nah, kendaraan ini bisa kita dapat kita miliki satu dengan sebab mewaris. Mewaris. Abah ada bisi kendaraan mati si jin kita mewaris. Nah. ada bisi kendaraan mati si jin kita bisa mewaris. Nah, ini ia dicontohkan bahwa cahaya itu bisa kita peroleh dengan sebab zuriat yang saleh dahulu. Cahaya-cahaya tadi bisa kita peroleh dengan sebab zuriat kita dahulu hibat-hibat orangnya. Pakaian kah wali, pada tuan kah ada wali. Timbul kita tak umpat juga karena bagiannya. Nah, sama kita kendaraan tadi. Kita kan tahu kisahnya timbul dapat warisan. Nah, sama dengan cahaya itu. Cahaya ini bisa kita peroleh bil wirasa dengan warisan. Awil hibati kendaraan itu bisa juga kita peroleh dengan diberi orang kan bisa ada orang mengatari kendaraan bahadiah kendaraan menghibahkan kendaraan itu bisa nah demikian pula cahaya ini itu bisa kita dapatkan berkat doa-doa orang saleh kepada kita Orang-orang salih ini mendoakan kita, yang ini mendoakan kita, ini mendoakan kita. Banyak banget memberi kita nih. Nah, akhirnya kita dapat juga cahaya itu. Lalu kita jadi orang yang tobat dari maksiat. Nah, lalu kita jadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Karena dapat cahaya nang barian orang ini nah, orang-orang saleh ini. Au bil kasbi atau tunggangan itu bisa didapat dengan usaha. Mencari duit, nah menurih, bakabun, mengambil upah, itu tak kumpul duit, nukar kendaraan. Nah, itu kan bisa. Nah demikian pula cahaya ini bisa kita usaha menuntut ilmu, umpamanya. Nah, ah, membelanjakan harta di jalan Allah, sosial Nah kalau kita ini ketujuh menuntut ilmu, walaupun belum bisa memakai lagi, walaupun belum bisa mengamalkan, tapi tuntut terus ilmu nih. Ada harta, disosialkannya sehingga jadi orang pemurah. Nah ini usaha untuk mendapatkan nur cahaya tadi. Nah sama orang, orang nukar kendaraan itu kumpulakan sini duitnya kumpulakan sini kumpulakan kumpulakan sini. Nah jadi itu sesuatu faidah yang diambil daripada perumpamaan beliau ini bahwa cahaya itu adalah seperti tunggangan kendaraan. Nah, apabila orang ini tunggangannya nih warisan dapat, orang ini tunggangannya nih berian orang ada, orangnya pulang cangkal becari, sugih benar ini. Warisan dari kuitan sudah banyak. Berian kekawanan banyak Orangnya pulang cangkal bercari, sing banyak kan misi harta kok. Nah, sama halnya dengan cahaya ini. Orang ini punya juriat yang bagus. Satu sudah. Yang kedua, orang ini selalu dicintai orang-orang saleh. Orang-orang saleh cinta lawan inya mendoakan inya dua. Orangnya pulang cangkal nuntut ilmu, cangkal beribadah. Nanti saya akan selalu datang cahaya-cahaya kepada orang ini sehingga dia makin cepat jalannya menuju tujuan yang mulia tadi hmm, para muhibbin rahimakumullah nah yang pertama itu yang kedua tunggangan atau kendaraan tadi itu memerlukan giza atau alaf atau apalagi BBM bahan bakar minyak tunggangan sepeda motornya kayak apa jaharatnya belum kada berminyak mau lah berjalan kada mau jalan demikian pula cahaya-cahaya itu datang kepada kita besarah datangan tapi kalau kada ada minyaknya ingat situ tuh sampai di sana kada bisa meluncur berjalan ngaran gin, tunggangan macam kuda tuh diberi makan diminumi nah demikian pula cahaya ini ini perlu makanan, perlu minuman yang dengan itu cahaya ini semakin cepat mencapai kepada tujuannya. Nah, apa makanannya? Cahaya-cahaya itu tergantung cahayanya. Yang pertama, matiyatul ula, kendaraan yang pertama ini Nurul Bidayah nih. Supaya Nur Bidayah ini yang dari maksiat nih cepat kepada tobat. Yang banyak dosa ini supaya cepat dihapuskan dosanya. Apa makanannya orang ini? Nah, al-iksar min la ilaha illallah. Memperbanyak la ilaha illallah. Itu bibimnya Itu minyaknya. Makin banyak kita la ilaha illallah, makin hilangan dosa kita. Maka bila dosa ini hilang, otomatis ringan. Nah, bila ringan itu bisa terbang. Lalu cepat sampainya. Jadi la ilaha illallah ini zikir yang paling baik untuk orang yang masih dalam bergelimang dosa. La ilaha illallah ini zikir yang paling baik oleh orang-orang yang ingin menuju kepada keselamatan. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi kita, jadidu imanakum aksiru min qawli la ilaha illallah. Nah, ujar Nabi, hanyari, perbaharui iman kamu. Iman. Ini orang-orang yang banyak lupa lawan Allah. Yang selalu sibuk dengan urusan dunia ini buruk imannya buruk kada terawat nah kada terawat imannya barang apa aja bila kada terawat tuh kada bagus lalu ujar nabi iman kita nang buruk nih karena banyak urusan duniawi nang kita urus kesibukan kita mimpi-mimpi guring guring urusan duniawi daripada sibuknya orang dunia nih orang tuh pedagang lah pedagang yang sibuk dengan dagangan tak mimpinya pedagang mimpinya pulang ada jauh pada itu ada orang yang sibuk dengan berdagang anak minta amalan mimpi Rasulullah kabakah kadanya kawa sibuknya seharian lawan dagang anak mimpi Rasulullah kada cocok kalau sibuknya orang ini sehari-hari ini amal soleh, sibuknya nuntut ilmu, sibuknya membaca salawat, minta amalan supaya itu mimpi Rasulullah nah itu cocok itu karena mimpi kita itu wujud dari kesibukan kita hmm. Nah jaddidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah zikir yang paling baik untuk orang-orang yang masih bergelimang dosa yang ingin kebaikan ingin tobat zikirnya itu la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda likulli syai'in masqalah Tiap-tiap sesuatu itu ujar Nabi ada pengkilapnya ada pengkilapnya ceramin itu ada pengkilapnya bila kita gusok lawan itu mencilangnya lading nampinya betagar bila digusok lawan itu mencilang ladingnya tajam nah, kayak kendaraan kayak kumpul apa itu maskalah pengkilap apa aja ada pengkilapnya kacamata ada pengkilapnya sambil sapu tangan nah yang bisa gisang mengkilapkan kacamata wa masqalatul qalbi azzikru nah pengkilap hati itu zikir hati kita nang beisi lawan dunia nih itu kabur hati kita nang beisi lawan dunia itu kabur itu mesti dikilap nah, sebelum berikir Nah, pemanggilapnya zikir. Zikirnya apa? Wa abdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah ini. Jadi orang-orang yang hatinya banyak ingat dunia, hatinya banyak ingat dosa, lawan Tuhan banyak lalainya, itu yang paling tepat zikirnya adalah la ilaha illallah. Nah, ini makanannya kendaraan yang pertama nih. La ilaha illallah. Wasaniyah yang kedua ini lain lagi, lain kendaraan, lain minyaknya ada yang pertama, ada yang premium, ada yang solar macam-macam kalau kendaraan tuh. Nah, yang kedua ini lain lagi. Ini yang sudah bagus menuju kepada yang lebih bagus. Nah, ini makanannya itu adalah Allah, Allah. Nah, ini zikirnya orang yang sudah bisa tobat dari seluruh dosanya orang yang sudah bisa ingat lawan Tuhannya orang ini kada ada lagi berkaitan dosa sudah berkaitan dosa kada ada lagi nah, ibadahnya sudah bagus orang ini nah orang ini zikir yang paling tepat lawan ini adalah Allah Allah Allah Allah nah, orangnya sudah hatinya sudah bersih sudah nah sudah bersih ingatnya banyak lawan Allah kesibukan dunia sudah ada tapi ada lagi dunia kesibukannya ini zikir yang paling banyak yang paling baik diperbanyaknya adalah Allah Allah Allah Allah wasalisah yang ketiga nah ini orang yang sudah top menuju kepada yang paling tinggi orang yang sudah bagus, orang yang sudah mulia, dia ingin kepada ketinggian, kepada puncaknya, itu adalah zikirnya hu hu. Nah, itu makanannya tunggangan tadi. Nah, hu hu hu hu hu artinya apa? Hu itu dia. Nah, dia artinya hu itu. Kenapa perlu zikir dia ini? karena orang ini hanya kenal kepada Allah mengalir pada Allah hanya kada kenal lagi jadi bila dia Allah sudah tuh mungkin kita dia macam-macam dia nih tuh karena banyak yang kita kenal kita kenal si pulan si pulan si pulan dia datang ya dia siapa kalau orang yang sudah kenalnya hanya lawan Allah bila dia Iya Allah sudah. Nah jadi orang seperti ini dikiranya kada la ilaha illallah lagi, kada Allah Allah lagi, tapi hu hu itu dikiranya. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi kira-kira yang paling tepat untuk kita-kita ini nang kita perbanyak itu dahulu zikirnya la ilaha illallah itu. Karena kita masih dalam keadaan banyak lupanya lawan Tuhan kesibukan kita masih 75% atau 90% kesibukan kita duniawi mau kadang mau kita mengakui itu 90% waktu kita ini duniawi hitungnya seminggu tuh hitung berapa hari berapa jam ukur dunia lawan akhirat yang kita sibuk 90% urusan dunia kesibukan kita keguring-guring dunia nah, ya tadi jadi kita macam ini yang paling patut tuh la ilaha illallah zikir kita diperbanyak. Perbanyak la ilaha illallah maka itu akan membersihkan hati daripada segala macam kotoran-kotoran tadi. Idza aradallah ayyusil 'abdahu ila qurbihi wa hubbihi wafaqahu lidalik wa sahala sabilah wa hayya aman arsyadah. Apabila Allah menghendaki menyampaikan hambanya kepada kedekatannya, kecintaannya, Allah berikan taufik hamba itu untuk demikian. Allah permudah jalannya dan Allah sediakan ada orang yang membimbingnya. Bila Allah tuh menghendaki kita ini nah jadi orang nang mulia, bila Allah menghendaki kita jadi orang yang sampai kepada kecintaannya, kedekatannya, Allah beri kita taufik Allah mudahkan jalannya Allah sediakan guru pembimbingnya nah para muhibbin rahimakumullah selanjutnya hikmah yang ke 54 minal hikamil adhaya إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك